Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini Bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu dalam menuntut ilmu mengkaji agama kita yaitu agama Islam yang sangat kita cintai. Nah, perlu diketahui bahwasanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita sudah mengetahui ya eh, keutamaan menuntut ilmu dengan beberapa hadis yang dimana kita sering mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan hadis ini mungkin sebagai penyemangat kita dan sebagai apa senang istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu syar'i maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia ya akan mudahkan menuju jalan surga nah uh, hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud ya Ibnu Majah yang lain hadis sahih Nah, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah betapa pentingnya kita menuntut ilmu syar'i Ibu ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan bahwasanya ilmu itu adalah kehidupan cahaya, kehidupan. Sedangkan kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Ya. Jadi ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Sehingga dengan ilmu maka hiduplah hati seorang hamba. Tidak ada ilmu itu kebodohan maka itu dibaratkan kematian dan kegelapan. Dan keburukan itu semua disebabkan oleh adamul hayat yaitu tidak adanya ilmu karena tidak ada cahaya dan kebaikan ya, dan kebaikan itu ya semuanya muncul daripada cahaya ilmu maka dengan cahaya tersebut fa inna nur nur ya, ya, ilmu diibaratkan cahaya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ilmu di sini jelas itu al-kitab ya qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat itu ilmu فإن النور يكشف عن حقائق عن al الأشياء Nah, sesungguhnya ya, perlu diketahui bahwasanya cahaya itu bisa menyingkap segala hakikat sesuatu yubayyin murad murad ya, dan menjelaskan ya, kita bisa jelas dengan cahaya itu atau dengan ilmu itu tentang suatu perkara nah, intinya yang terpentingnya tentang ilmu maka berkata lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah wahajatul abdu ila ilmi kahajati bilal maqar maka sungguhnya kebutuhan seorang hamba khususnya kaum muslimin terhadap ilmu seperti butuhnya mereka terhadap hujan ya air bahkan lebih besar lagi kita butuh hujan Bu ya butuh air untuk kehidupan bahkan lebih butuh lagi ya, lebih butuh ilmu karena hilangnya ilmu ya hilangnya ilmu fahum uh, fahum bimazilatil ardi allati faqadal ghaib maka dengan hilangnya ilmu adalah suatu uh, perkara yang sangat uh, besar seperti hanya bumi yang dimana hilangnya air maksudnya tidak adanya hujan bagaimana bumi keadaannya kalau tidak diturunkan hujan ya maka akan gersang begitu dan kematian e, bumi tersebut atau kehancuran bumi. Jadi seperti itulah manusia yang tidak memiliki ilmu ya akan gersang akan e, apa e, halak yaitu akan binasa. Jadi intinya adalah ilmu betapa penting dan juga dikatakan al ilmu minal iman biman zilatir min minal jasad. Ibu dengarkan perkataan Ibu ya apa ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Miftaru Darus Sa'adah beliau mengatakan ilmu itu kedudukannya ya ilmu itu kedudukan e, di atas iman seperti ruh dengan jasad. Jadi hubungan atau kedudukan ilmu dengan iman itu seperti ruh dengan jasad. Nah, ya, jadi e, ilmu itu ruhnya dan iman itu jasad. Jika iman tidak ada ilmu, tidak berguna walau tak syajaru iman maka tidak akan berdiri tegak ibu ya apa namanya pepohonan keimanan kecuali dengan ditopang oleh ilmu dan makrifat yaitu ilmu pengetahuan dan keyakinan atau tauhid ini betapa pentingnya saya eh, kutip beberapa perkataan imam besar yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan kedudukan ilmu dan iman itu seperti kedudukan roh dengan jasad tidak akan berdiri tegak keimanan itu kecuali ditopang dengan ilmu dan ma'rifah dengan ilmu yang lurus ilmu yang sahih akidah akhirnya ya akidah keyakinan yang sahih nah kita lanjutin ya, dulu ya tentang kajian kita iya enggak jatuh ya. tentang kajian kita yaitu talbisul iblis meneruskan tentang tipu daya iblis terhadap manusia secara umum baik ini kaum muslimin ya ataupun orang-orang kufar dan yang lainnya halaman 621 ini tipu daya iblis terhadap manusia secara umum Bani Adam Nah, di antara di sini disebutkan berkata Al-Imam Ibn Qayyim eh, Ibn Jauzi rahimahullah taala beliau mengatakan tipu daya iblis terhadap manusia secara umum ya, ialah kebiasaan mereka yang mengikuti tradisi. Nah ini. Jadi di antara bentuk tipu daya iblis ya terhadap manusia secara umum Ibu dari dulu dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman ya baik yang menimpa kepada orang-orang kufar ataupun orang eh, kaum muslimin yang tergelincir begitu ialah kebiasaan mereka yang mengikuti tradisi ada nenek moyang dan itu diantara faktor yang kehancuran mereka yang paling banyak Nah, itu di antara faktor, maksudnya mengikuti tradisi taklid ya, taklid buta itu salah satu faktor yang menjadikan hancurnya umat-umat terdahulu. Nah, ini banyak sekali ya, e, apa namanya kisah dalam Al-Quranul Karim seperti kisahnya yaitu uh, kaum Nuh alaihissalam, kaumnya uh, Soleh yaitu Samud, kaum Yahud ya, itu Ad ya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ya mereka mengikuti tradisi apa yang dipegang oleh nenek moyang mereka sehingga tidak mau beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai zamannya kaum kufar Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terlalu memegang tradisi adat nenek moyang mereka sehingga mengingkari mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah banyak ya melarang dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Ibu ya. Jadi banyak ayat-ayat yang di dalamnya larangan terhadap kaum muslimin khususnya dan umumnya manusia dia dilarang mengikuti tradisi atau nenek moyang di dalam beragama. Ini bisa rusak agama seorang kalau mengikuti tradisi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Luqman ayat 21. Luqman ayat 21. Qala Allah Ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا dan apabila dikatakan kepada mereka kepada orang-orang yang mengikuti tradisi begitu ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mereka menjawab qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana mereka malah menjawab tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami mengerjakannya. Ya, nah ini ini taklidnya mereka ibu, mengikuti tradisi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya dengan keras, ya, memperingatkan dengan keras. Awalau kana syaitanu yaduuhum ila azabis sa'ir. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka? Walaupun setan, ya iblis itu menyuruh mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala itu neraka. Gitu. Jadi apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Meskipun ya setan telah mengajak nenek moyang mereka ke dalam api yang menyala-nyala, mengajak kepada kemusyrikan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kebidahan, sengaja kepada kemaksiatan apa kamu akan mengikutinya begitu ya nah ini jadi ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin ya ingatkan jangan sampai mengikuti tradisi dalam beragama nah, ini yang menyebabkan umat-umat terdahulu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan kewajiban kaum muslimin ya, adalah di mana uh, harus mengikuti wahyu ilahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu saja, tidak mengikuti tradisi nenek moyang, tidak mengikuti tradisi bapak-bapak kita yang menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu. Kita disuruh diperintahkan hanya mengikuti wahyu yaitu Al-Qur'an wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 3 tentang perintah supaya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah saja dalam beragama. Ini solusi ya, ya. Siapa saja yang berpegang, siapa saja yang berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka dia akan terbebas dari tipu daya iblis Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 3, qala Allah taala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Nah, ini larangan. Jangan kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Nah, intinya ayat yang mulia ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu wahyu ilahi jangan mengikuti tradisi ingat ya barang siapa yang mengikuti tradisi maka ini sudah masuk ke dalam perangkap syaitan ya, dengan apapun alasannya karena keumuman kebanyakan tradisi yang di suatu negara suatu daerah itu berselisih dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir keumuman. Bu ya, ada yang baiknya maka itu dibolehkan masuk nanti eh, ke dalam kaidah al-adah yaitu adat kebiasaan itu bisa ya, hukum asalnya mubah bisa dikerjakan selama tidak menyelisihi Al-Quran was sunnah ya nah ini kalau ada eh, tradisi yang tidak menyelisih Al-Quran boleh dikerjakan boleh diambil boleh di, uh, diamalkan selama tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah yang sahih seperti contohnya di kita ya, ada semacam tradisi yang baik yaitu silaturahim misalkan ya silaturahim kemudian acara makan tidak menentukan waktunya kapan seminggu bulan sekali misalkan bertemu dengan keluarga kerabat itu bagus asalkan syaratnya tidak ada istilah di dalamnya begitu yang laki-laki ya, laki-laki bisa yang perempuan perempuan ataupun juga seperti halnya suntangan kepada ibu dan bapak tradisi di kita bagus sopan tidak menyisi Al-Quran tidak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu boleh ya cium tangan kepada ayah dan ibu ada pada orang wanita. Asalkan jangan sampai mencium lututnya, sungkeman, sampai mencium kakinya. Ini menyelisih sunnah, menyelisih hadis yang sahih. Maka tidak boleh dikerjakan budaya itu. Diganti dengan memeluknya dan mencium keningnya misalkan ya. Nah itu contohnya. Kemudian disebutkan di sini di antaranya adalah nah, bahwa mereka meniru. Nah, contoh sini eh, berikutnya Al Imam eh, Ibnu Jauzi menerangkan contoh orang-orang yang mengikuti tradisi yang salah. Di antara di antaranya adalah bahwa mereka meniru para nenek moyang dan orang-orang terdahulu sesuai dengan keyakinan yang diterimanya semenjak kecil dan yang memang sudah menjadi tradisi. Banyak di antara mereka menjalani hidup selama 50 tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun begitu. Tapi tidak pernah berpikir apakah yang dia ikuti benar atau salah. Nah, ini terjadi ya. E, banyak banyak orang yang cara beragamnya dari kecil sampai sudah besar, sampai dewasa, sampai umur 50 tahun, sudah mau meninggal, begitu-begitu saja cara beragamanya. Karena melihat nenek moyangnya begitu. Ya, sudah tradisi begitu ya sudah. Tidak mau mereka belajar untuk mencari kebenaran, tidak berpikir apa benar apa salah enggak yang saya lakukan ini. Ya sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perangkap apa namanya alat untuk e, menangkap hidayah. Dan kita manusia ya ditugaskan untuk bersungguh-sungguh mencari hidayah itu, tidak diam. Allah melengkapi perangkap dalam tubuh kita seperti ada penglihatan, pendengaran, dan akal. Itu adalah alat untuk apa? menangkap hidayah. Dengan wasilahnya itu perantara hidayah dengan itu. Kenapa apa tidak digunakan? Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyinggung apa namanya? telah e, dalam sebuah ayat ya mereka orang-orang kufar tidak mempergunakan penglihatan, pendengaran dan akal mereka untuk memahami hidayah, untuk memahami Jin Maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dalam surat Al-Ahqaf ayat 26. Keadaan mereka yang di mana tidak mau berpikir begitu, tidak mau mencari kebenaran dengan adanya penglihatan, pendengaran. Sehingga akhirnya mereka apa terjerumus ke dalam kesesatan, ya kebinasaan mengikuti tradisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 26 tentang keadaan mereka orang-orang kufur, orang ya, orang-orang kufar maksudnya orang musyrik yang tidak digunakan penglihatan, pendengaran hati mereka untuk apa? menangkap hidayah wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala wala af'idatuhum min syai'." Dan kami telah memberikan kepada mereka ya orang-orang tersesat itu pendengaran supaya mau mendengar gitu, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis Nabi yang suci, yang sahih, penglihatan ya kami berikan mereka penglihatan supaya mau melihat kebenaran dan hati supaya mau memikirkan, mencerna kebenaran. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun, tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena tidak digunakan begitu itu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perlengkapan ini untuk apa? Supaya kita ya mencari kebenaran. Harus dicari kebenaran itu tidak hanya ter, berdiam diri begitu ya mengikuti uh, suasana atau tradisi tidak. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala ya bantah atau uh, hinakan orang-orang kufar karena mereka mempunyai pendengaran tidak digunakan, mempunyai penglihatan tidak digunakan, punya hati tidak mau berpikir. Ya akhirnya mereka tersesat-sesat sejauh jauh Bahkan mereka akhirnya lebih hina dari binatang ternak ya balhum adall eh, kal an'am balhum adall ya, dalam surat al-a'raf eh, mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi gitu karena diberikan penglihatan pendengaran tidak mau digunakan untuk apa namanya mencari hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan uh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari petunjuk dengan dengan apa berusaha dengan bersungguh-sungguh gitu ya maka barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah. Ya, sudah diberikan perlengkapan ah, untuk menangkap hidayah, pendengaran, penglihatan hati, maka disuruh untuk mencarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia dapat jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Oh, di sini kata-kata benar-benar kami akan tunjukkan apa akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim jalan jalannya para nabi, jalannya para syariqin, para syuhada, para solihin. Ya. Nah, jadi dengan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya wa innallaha ala ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi intinya bahwasanya ya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti tradisi begitu, tidak taklid fanatik, yaitu mereka yang mempergunakan eh, apa pendengaran, penglihatan dan hati mereka untuk mencari hidayah dengan sungguh-sungguh. Ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memberi hidayah kepada seorang yang hanya diam di rumah saja. Ya, tidak mau mencari gitu. Ataupun juga tidak mau dia datang ke, eh, ke majelis ilmu atau bertanya kepada ulama ataupun dia apa namanya berteman dengan orang-orang soleh. Jadi tidak mungkin sekali. Ya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang ya, Allah mengetahuinya bahwasanya dia berhak mendapat hidayah petunjuk yang lurus. Nah, ini diantaranya. Jadi bahwasanya ya eh, kerumunan orang-orang ya mereka terjerumus ke dalam kesesatan karena taklid kepada nenek moyang, tradisi. Dan ingat bahwasanya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab uh, e, disebutkan dalam masa masail al-jahiliyah, masaul jahiliyah ya, tentang masalah-masalah jahiliyah. Jadi tentang sifat-sifat kejahiliahan adalah mereka selalu taklid ya, mengikuti tradisi. Nah, ini ini sifat jahiliyah. Mengikuti tradisi nenek moyang ya, ya dan tapi buta ya, mengikuti tanpa dasar maka inilah perbuatan jahiliyah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang tadi ya surat yang sudah disebutkan yaitu dalam uh, surat apa Luqman ayat 21 Nah, kemudian di sini seperti halnya yang terjadi di kalangan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, eh, dan orang-orang jahiliyah yang selalu dibelenggu tradisi Orang-orang Muslim pun tak jauh berbeda. Ya, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka ya sesat dan diburukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan memegang tradisi nenek moyang mereka yang ter, sudah terlalu apa namanya terdahulu maka dipegang terus meskipun sesat begitu akhirnya mereka juga ikut e, tersesat ya, jadi jalan Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang Muslim pun tak jauh berbeda sini mereka melaksanakan sholat dan ibadah lainnya eh hanya berdasarkan tradisi ya nah, hanya berdasarkan tradisi mereka sholat mengikuti orang-orang saja tidak mau belajar gitu sekian puluh tahun seorang sholat seperti sholat orang lain yang dilihatnya nah ini di zaman ibu jauh sih ibu ada orang seperti itu apalagi kalau sekarang lebih banyak lagi jadi sholatnya dari dulu dari kecil itu seperti dia apa namanya ya nggak ada perubahan seperti dia lihat orang sholat ya ikuti begitu tidak tahu tidak mau belajar bagaimana sholat yang betul bagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekian puluh tahun seorang sholat seperti sholat orang lain yang dilihatnya boleh jadi bacaan al-fatihah tidak benar dan tidak tahu mana yang wajib nah, ada ini diantara tipu daya iblis dia tidak mau belajar memperbaiki bacaan Bukan itu Al-Fatihahnya juga banyak yang salahnya begitu. Nah, jadi harus ada keinginan belajar ibu. Minimalnya Al-Fatihahnya sesuai dengan kaidah tajwid, tidak rusak nanti eh, apa maknanya. Karena Al-Fatihah rukun min arkanus sholat, Apabila Al-Fatihahnya rusak, ya maka maka rukunnya gugur akhirnya salah satu rukun gugur dalam sholat maka gugurlah sholat tersebut tidak bernilai di Allah Subhanahu Wa Taala maka yang harus diperbaiki dalam segi bacaan Quran itu Al-Fatihahnya. Ya musibah sudah kita sudah mulai apa namanya umurnya usia sudah lanjut tetap ada keinginan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala dengan keinginan kita ingin belajar kalau uh, ini tidak mau ini tidak ada keinginan sekali apa sedikit pun dia hanya berdiam diri mencukupkan dengan bacaannya ini nanti akan di di apa namanya diikab oleh Allah namanya dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena hukuman pada hari kiamat tidak ada usaha untuk belajar gitu ya tapi kalau ada orang masih uh, belajar kemudian salah-salah tidak mengapa itu dimaafkan tapi kalau nggak mau belajar sama sekali kemudian sudah salah-salah yang ini menjadikan dosa kata para ulama karena nggak mau belajar ya nah jadi ada keinginan ibu ada ada majelis tentang tajwid ikut nggak apa-apa ya salah juga karena semuanya belajar ya belajar untuk memperbaiki bacaan kalau tidak ada kalau tidak ada kemauan sedikit pun ini akan diikat oleh Allah Subhanahu Wataala karena kita diberikan kemampuan masih syabab masih umurnya masih untuk bisa mencari ilmu maka jangan disibukkan dengan dunia Allah Subhanahu Wataala mencela orang-orang yang mengetahui ilmu dunia hebat ya teknologi tapi dia tidak bisa baca Al-Qur'an sedikit pun tidak bisa sholat yang betul Allah Subhanahu wa taala mencelanya dalam surat dalam surat Ar-Rum ayat 7 tentang keadaan mereka itu. Ar-Rum ayat 7. Qala Allah taala ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja maksudnya yaitu teknologi ya dunia maksudnya tentang ilmu dunia jadi mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Lalai. Nah, ini dicela ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang ayat tadi dalam surat Ar-Rum ayat 7 Beliau menjelaskan apa maksudnya tentang orang-orang yang hanya mengetahui yang lahir saja kehidupan dunia dan mereka lalai dari kehidupan apa akhirat yaitu beliau mengatakan ayat ini menjelaskan tentang mereka yang mengetahui kehidupan dunia secara lahiriah saja seperti mengetahui bagaimana cara mendapatkan harta dari pertanian, dari perindustrian, ya, teknologi, perdagangan, bisnis di saat itu. Tapi di saat itu maksudnya mereka benar-benar lalai dari akhirat. Mereka sungguh lalai terhadap hal yang wajib mereka tunaikan. Yang wajib mereka tunaikan tentang sholat yang betul, ya tentang baca Quran yang betul begitu. Mereka benar-benar lalai dari akhirat. Mereka sungguh lalai terhadap hal yang wajib mereka tunaikan dan harus mereka yang mereka harus mengetahui tentang hal yang harus dihindari begitu juga tentang larangan. Di mana dengan mengerjakan kewajiban akan meng, apa, akan mengantarkan mereka selamat dari siksa neraka dan akan menetapi surga Ar-Rahman. Ya, surganya Allah yang Maha Rahman. Nah, ini maksudnya ayat yang tadi. Diingat camkan ya, apa surat Ar-Rum ayat 7 tadi. Bahasanya jangan sampai uh, kita hanya mengetahui kehidupan dunia saja, maksudnya pintar dalam kehidupan dunia tapi dalam masalah akhirat dia lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan ya dalam surat Al-Munafiqun Ibu ya, ayat-ayat terakhir kan. Coba dilihat ayat terakhir Al-Munafiqun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ayat berapa Ibu dilihat? Al-Munafiqun ayat berapa tuh terakhir? Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau dilalaikan janganlah harta-harta kalian anak-anak kalian melalaikan kalian dari kehidupan akhirat nah ini barang siapa yang demikian ya dia lalai dari kehidupan akhirat dengan karena harta mereka mencari dunia karena anak-anak misalkan maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi pada hari kiamat sangat merugi al pun ayat ayat berapa ayat 9 dicatat. Nah ini janganlah sampai anak-anak harta harta kalian anak kalian apa melalaikan dari kehidupan akhirat. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala e, peringatkan kepada kaum muslimin orang beriman masih diperingatkan kan ayat yang pertama ya ayyuhalladzina amanu orang beriman apalagi orang yang di bawah orang beriman mungkin masih muslim masih e, imannya lemah maka akan semakin terbawa dengan kehidupan dunia yang terhina ini ya. Jadi intinya di sini. Jadi jangan sampai terkena tipu daya iblis. Contohnya adalah orang yang pintar dalam segala ilmu, disiplin ilmu, tapi untuk baca Al-Fatihah aja belakangan ah, nggak bisa apa-apa. Nah, udah bilang ini. Seperti orang dalam apa di Allah Subhanahu wa taala celah dalam surat Ar-Rum ayat 7. Atau juga tidak mengatakan tentang kewajiban, tentang kewajiban dia yang sesungguhnya yaitu akidah yang sahih. Apa akidah itu sebenarnya? Tauhid itu apa sebenarnya? Tidak tahu tidak bisa apa membedakan mana musyrik mana tauhid. Nah, ini ini bahaya karena itu kewajiban. Ilmu yang harus wajib dan fardhu ain dipelajari oleh kaum muslimin. Ingat ibu pertama aqidah sahihah. Ya aqidah ini wajib. Kalau nggak dipelajari ya berdosa. Kemudian tentang kewajiban eh, ya apa setiap hari yaitu sholat ya. Kemudian nanti kalau punya harta itu zakat. Kalau punya harta wajib mempelajarinya. Ya, ibu punya harta tabungan banyak wajib pelajari zakat harus sekarang ya suami ibu juga punya tabungan diperintah untuk belajar bertanya kepada asatid membaca buku di internet juga ditambah itu untuk untuk apa untuk sarana saja tapi bertanya mempelajari zakat selama ini belum kan ibu ya dipelajari ya karena sudah kewajibannya sekarang kita ada harta nah ini diantaranya ini jangan sampai lalai jadi dipelajari zakat kita itu ya minimal dihitung berapa persen mana saya yang harus dikena zakat apakah eh, kos-kosan misalnya, ya, ataupun kontrakan atau yang lain ditanyakan dengan detail nah ini perlu jadi jangan sampai terkena tipu daya iblis dengan hal demikian ya jadi tidak mengetahui tentang kewajiban Allah wajibkan tidak dipelajarinya begitu ya jadi uh, hanya apa terbawa dengan kenikmatan dunia dan gemerlapan dunia sehingga lalai terhadap kehidupan akhirat tidak mudah baginya untuk mengetahui semua itu ya orang-orang demikian karena memang dia tidak mengindahkan ajaran agama dia tidak mau tidak mau tahu tentang ajaran syariat ya Islam yang sahih Padahal seandainya dia hendak berdagang, tentu akan bertanya-tanya apa yang diminati para konsumen di suatu daerah tempat dia berdagang. Ini ini cara bisnis di zaman dulu begitu harus mengetahui uh, keinginan konsumen. Ini intinya ilmu dunia begitu. Tapi kalau masalah dunia mereka bertanya terus, bertanya terus intinya begitu sampai mengetahuinya. Tapi kalau akhirnya mereka lalai. Ah, sudah saja begitulah dari dulu. Nah ini hati-hati, ini tipu daya iblis. Sudahlah sholat ya begitu saja Ya sudahlah puasa ya tiap tahun Tapi tidak, bagi orang yang beriman tidak Setiap datang kewajiban pelajari secara detil Takutnya nanti ada kekurangan Jelas ada kekurangan Ya pasti gak ada yang sempurna dalam ibadah itu Makanya disyariatkan ibadah sunnah-sunnah Supaya menutupi kekurangan-kekurangan ibadah fardu kalau menjelang puasa dipelajari lagi puasanya Meskipun berulang-ulang Dan kalau adanya umroh dipelajari lagi umrohnya itu hajinya juga kalau mau haji dipelajari lagi kita pak ah, saya sudah berapa kali haji saya sudah berapa kali umroh hati-hati yaitu tipu daya iblis tidak sekarang apalagi apa saya sudah pelajari zakat ya sekarang pelajari lagi supaya lebih paham apa yang harus dizakati dan yang lainnya misalkan jadi intinya ya jangan sampai lalai dari kehidupan akhirat ya dengan apa namanya dengan uh, lebih condong kepada tradisi nenek moyang akhirnya ia tersesat sejauh-jauhnya kemudian juga contoh lagi ini ada contohnya paragraf berikutnya ibu tidak jarang ini contoh orang yang mengikuti tradisi dalam beragama gitu ya tidak jarang di antara mereka ruku sebelum imam ruku nah ini tidak mengetahui tentang cara cara sholat yang sahih akhirnya mereka tidak jarang apa eh, sering mendahului imam ketika berjamaah atau sujud sebelum imam sujud atau di antara mereka ada yang meninggalkan yang fardu dan berlebih-lebihan dalam mengerjakan yang sunnah. Ya, kalau yang fardu malah ditinggalkan. sholat berjamaah tidak tidak tidak dikerjakan, tidak datang ke masjid. Tapi kalau yang sunnah berlebihan. Ya, sampai misalkan sholat duha terus beberapa rakaat terus dijaga, tapi nggak mau sholat berjamaah. Nah, berarti tidak tahu ilmunya ini. Ya, mana yang prioritas ya yang sangat fardu mana yang sunnah terus ada orang yang rajin misalkan dia apa namanya berpuasa misalkan tapi di dalam masalah yang fardu dalam uh, apa namanya dalam melayani suami dalam mendidik anak-anak lalai padahal itu yang wajib dia lebih banyak puasanya nah ini tidak tahu mana yang eh, prioritas mana yang lebih wajib mana yang sunnah. Nah ini tipu daya iblis hati-hati nah, orang yang menyibukkan dengan yang sunnah, meninggalkan yang fardu. Ingat ini adalah terkena tipu daya iblis. Ya, karena ini kelalaian akhirnya terjadi. Nah di sini contohnya di, uh, saya mencontohkan orang yang sering mendahului imam. Ini untuk laki-laki biasanya hati-hati. Uh, apa Rasulullah SAW melarang seseorang tatkala berjamaah ibu-ibu juga kalau berjamaah ya tapi kalau ibu mahat berjamaah, imamnya di mana? Imamnya di mana, Bu? Di samping apa di depan? Iya, jadi di tengah-tengah sop yang depan. Tidak maju ke depan ya, seperti laki-laki enggak, tapi eh, satu sop dengan sop yang terdepan, di tengah-tengah. Nah, jadi harus mengetahui apabila uh, eh, imam takbir selesai maka ikuti takbir, jangan mendahului ya apalagi mendahului takbiratul ihram itu bisa batal sudah sholatnya kalau itu ijma ijma madhab seluruhnya berarti siapa mendahului imam takbiratul ihram yang pertama imam belum Allah Akbar dia sudah duluan maka sudah batal sholatnya diulang begitu ya rusak sholatnya tapi kalau mendahului selain itu itu berdosa hukumnya berdosa meskipun sholatnya sah ini pendapat jumhur sebagian besar ahli fikih ya berdosa tetapi sholatnya sah sering mendahului gerakan imam imam belum ruku saya sebutkan kan imam belum ruku dia sudah ruku imam belum mengangkat dari eh, belum apa belum mengangkat dari ruku belum itidal dia sudah itidal duluan imam belum sujud sujud duluan maka ini berdosa tetapi sholatnya sah di mana Nabi saw mengancam orang demikian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma yaksha ahadukum ida rafa'a ra'sahu qabla imam yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al suratahu surata himar." Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, apakah tidak takut salah seorang di antara kalian ya mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala kepalanya maksudnya Apakah tidak takut kalian mendahului imam begitu dalam gerakan? Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau akan mengubah bentuk rupanya, rupa wajahnya seperti rupa keledai. Nah, ini hadis ini berkata Ibnu Hajar Asqalani, hadis ini secara zahir mengandung haram ya haramnya mendahului imam di dalam sholat berjamaah. Dikarenakan di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras yaitu perubahan rupa. Bahwa asyad dan ini adalah hukuman yang sangat keras. Nah, ya tidaklah Rasul yang mengancam dengan hukuman keras kecuali itu perbuatan yang diharamkan. Wa nikah maka dengan demikian dikuatkan oleh pendapat pendapat Imam An-Nawawi dalam bukunya dalam bukunya Syarahul Muhadzab dalam buku fikih beliau Imam An-Nawawi menguatkan yaitu haramnya mendahului imam tatkala berjamaah. Kalau jumhur, maka jumhur ini pendapat sebagian besar ulama fikih mengatakan berdosa bagi orang yang melakukannya. Akan tetapi sholatnya sah. Sholatnya sah meskipun mendahului ya gerakan tapi dia berdosa, Ibu. Tetapi ada riwayat dari Ibnu Umar mengatakan tuktil Ibnu Umar sahabat yang mulia ia tersendiri pendapatnya maka sebenarnya orang yang mendahului imam dan kalau berjamaah itu batal sholatnya. Wabihi qala Imam Ahmad dan dengan ini juga diantaranya berkata Imam Ahmad bin Hambal karena dalam hadis tadi itu kandungannya adalah larangan di mana larangan itu uh, apa intinya jadi rusak ya. Ya larangan kalau di apa dilabrak atau kalau di apa namanya dikerjakan maka rusaklah ibadah itu. Jadi intinya ada perbedaan mengenai mendahului imam hukumnya tapi yang benar adalah yang kebanyakan ulama sholatnya sah tapi berdosa ini yang benar ini berdosa ingat dengan ancaman yang tadi dan ada kisah ibu berkata Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari, dia mengutip sebuah kisah tentang hadis ini. Hadis ini bisa nyata enggak ada orang dirubah kepala jadi keledai? Ibu percaya enggak? Hah? Ada. Ada? Di mana itu? Zaman Nabi SAW ada yang dirubah. Eh, baca di mana itu keterangannya? Pernah dengar? Kemarin Ustaz bahas pas <laughs> itu kisahnya Ibu Hajar Asqalani mengutip bukan zaman Nabi. Jadi Ibu Hajar Asqalani mengutip dari gurunya Ahlul Hadis, dia pergi ke Damaskus. Di mana Damaskus? Di Syria. Jadi yang meriwayatkan itu dari sebutin namanya dari gurunya, guru Ibu Hajar dia pergi itu zaman setelah ya para sahabat para tabi sudah lewat itu tahun-tahun 500 tahun 600 Hijriah eh, tatkala gurunya itu ya, beberapa guru satu salah, salah satu gurunya maksudnya dia pergi ke Damaskus untuk bertemu ulama hadis terkenal di sana. Jadi kalau ulama hadis kan eh, mengelilingi dunia untuk mencari hadis, ya, dikumpulkan kemudian diseleksi eh, uh, eh, uh, riwayatnya. Nah kemudian tatkala dia bertemu dengan seorang guru ahlul hadis, uh, tidak mau menampakkan wajahnya ya jadi ketika menyampaikan hadis itu di, belak, di apa di belakang hijab seperti hijab begini seperti perempuan pakai tirai orang-orang berkumpul di belakang hijab semua menanyakan hadis kemudian dia hanya terdengar suaranya ada sana ada sana ada sana sana begitu dia telah apa mengatakan kepadaku bulan-bulan sampai hadis nabi dicatat dia lama sekali sampai berbulan-bulan tapi tidak pernah melihat wajah gurunya suatu saat dia penasaran ya di antara gurunya yang Hajar ini penasaran setelah orang-orang tidak ada ketika berdoa maka ketika dia uh, belajar hadis maka bertanya wahai guruku sudah lama aku belajar dengan engkau tapi kenapa engkau tidak melihatkan mukamu ya, wajahmu maksudnya wajahmu ya aku ingin melihat engkau maka dia mengatakan jangan kaget ya uh, ketika engkau melihat aku karena aku sudah apa buruk rupaku sudah Allah Subhanahu wa taala di, apa, apa dirubah apa Allah sudah merubah apa kepalaku atau bukan kepala wajah di sini wajahku sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wajah keledai dia heran begitu di apa dibukalah hijab itu dan kaget begitu ternyata mukanya sudah berubah menjadi oh, se seperti keledai seperti itu enggak enggak enggak enggak apa enggak berubah oh, total tapi seperti ada perubahan jadi jelek maka dia menangis kan muridnya itu terus kenapa ini wahai guruku dulu aku tidak begini wahai anak wahai muridku kemudian suatu saat aku mendapati hadis ini amayak yakhsha ahadukum hadis ini ketika muda ketika masih menuntut ilmu maka aku mencoba dalam diriku apakah benar Allah akan merubah seorang menjadi keledai atau mukanya maka dia coba ketika dalam sholat beberapa gerakan maka setelah sholat selesai maka dirubah langsung oleh Allah SWT Masya Allah maka dia mengatakan wahai muridku ya janganlah sekali-kali kalian mengancam ah, menantang hadis Nabi pun yang sahih ya tidak kalau tidak Allah apa uh, Allah misalkan tidak langsung bersegera menurunkan ajar di dunia tapi mungkin nanti di alam kubur atau di akhirat Allah akan hukum berupa mau menjadi ya keledai atau uh, apa ya, ya sebenarnya ancaman atau apa namanya kera ataupun yang lainnya nah ini ancaman hadis ini hati-hati jadi uh, guru ini di, apa sudah bertobat, ya bertobat tapi Allah sudah mencabut uh, apa namanya hukumannya. Ya Allah sengaja untuk apa? Mau, apa me, mengampuni dosa-dosanya. Dan dia menerima dengan kenyataan demikian dan dia sudah bertobat. Ya, dengan hal demikian maka berkata Ibnu Qayyim tentang kisah itu beliau mengomentari bahwasanya bisa terjadi ya di mana ya, orang yang mengancam apa bukan mengancam orang yang menantang hadis-hadis Nabi kemudian atau melanggar perintah Allah bisa jadi dirubah di dunia kalau ditangguhkan bisa jadi di alam barzah. Jadi ketika dia dikubur langsung berubah wujudnya di alam barzah itu ataupun ketika dibangkitkan dari kubur dan ataupun nanti ketika dia neraka bisa terjadi semuanya kata Imam Qayyim al-Jauziyah maka ihdaru maka ingat hati-hatilah kalian melecehkan sunnah Nabi yang mulia ataupun menantang hadis Nabi satu pun ingat bisa terjadi uh, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan kisah itu sahih karena yang meriwayatkan ulama hadis yang yang terkenal jujur Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Barinya ya dan saya dikutip dikutip juga uh, saya membaca kutipannya dalam buku Akhtarul Muslim karya murid Albani yaitu Syekh Masyhur Eh, apa Salman ya Al Halabi dalam bukunya Akhtar Musabi. Jadi ini ibrah. Jadi ternyata ada yang dirubah. cuma tidak banyak yang tahu karena kisahnya di buku yang uh, tebal, jadi buku Fathul Bari yang berapa jadi Itu orang yang membacanya dengan teliti. Nah, intinya tentang mendahului imam ya hati-hati, ini orang yang terkena tipu daya iblis, Ibu-ibu ya. Jadi uh, mereka apa namanya? Uh, lalai. Jadi tergesa-gesa sholatnya misalkan atau tidak tahu hukum itu karena tidak mau belajar ya ini intinya dan juga di sini dia ada kalanya di antara mereka ya e, mereka meremehkan dalam hal toharoh ya dan mereka dalam hal toharoh di sini e, berwudu membasuh tumit tatkala wudu atau tidak memutar-mutar cincin di jarinya saat membasuh telapak tangan dengan begitu wudunya dianggap belum sah nah, jadi bentuk di antara tiga iblis pada orang yang berwudu Ibu, ada sebagian anggota wudhu yang tidak terkena basah. Di antaranya tumit, biasanya tumit ini kan dilalaikan ya asal basah, asal mencuci kaki akhirnya tumit-tumitnya kering, ada yang kering. Dan ini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya diancam orang-orang yang lalai ketika berwudhu akhirnya ada sebagian anggota tubuhnya tidak terkena air dalam sebuah hadis yang sahih di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang berwudu kemudian di kakinya ya ada ada daerah ya, yang tidak terkena air sebesar satu keping uh, uang ya dirham atau dinar ya sekitar kecil bagian yang yang sedikit saja maksudnya tidak terkena air yaitu kira-kira sebesar logam gitu uang ya di bagian mata kakinya tidak terkena air maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan irji fa in apa irji fa ahsin wudu'aka ketika melihat maka Nabi mengatakan kembali kembali lagi berwudhu ya perbagus wudumu sempurnakan wudumu lagi nah, jadi harus disempurnakan dari awal ternyata wudhunya Nah itu ya, jadi ketika Nabi melihat seorang yang tidak sempurna Ada sebagian dari kaki-kakinya yang tidak terkena air sedikit saja Kemudian Nabi melihat, kemudian mengatakan Kembali lagi kamu, ulangi lagi wudhu itu, sempurnakan wudhumu Nah ini jadi keras sekali ancamannya Jadi kalau nggak sempurna wudhunya, apa akibatnya ibu? Kalau sempurna apa wudhunya nggak sempurna Maka sholatnya juga tidak sah kalau sholatnya tidak sah, maka itu dosa besar yang paling besar. Dia lalai. Nah, juga ada hadis yang lain dari hadis Abu Daud dan an Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki yang berwudu kemudian tidak sempurna wudunya sehingga ada sebagian kecil dari eh, sebagian sedikit saja dari kakinya tidak terkena basuhan dan Nabi melihatnya. Maka Nabi langsung naik mimbar dan berteriak, "Wailul lil aqabi minan nar." Nah, dan enggak ditegur langsung orangnya supaya supaya orangnya enggak malu. Jadi Nabi teriak memperingatkan semuanya. Eh, celaka tumit-tumit yang tidak terkena basuhan yaitu dengan neraka ancamannya. Ya celaka tumit-tumit yang tidak kena basuhan dengan neraka, dengan api, maksudnya dibakar dengan api di ancamannya. Dicelakalah teman-teman yang kering gitu, tidak terkena basuhan. Dengan apa? Kecelakaan yaitu dengan disiksa dengan neraka. Nah, ini intinya uh, ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak menyempurnakan wudhunya hanya sebagian kecil tidak tidak terkena basuh itu fatal. Dia harus mengetahui wudhu yang betul, batas-batasannya mana dan harus sempurna. Hadis tadi riwayat Imam Bukhari, Muslim, Anasai Ahmad dan Abu Daud. Nah juga hati-hati ibu yang pakai cincin Ketika berwudu maka cincinnya digerak-gerakkan, diputer-puter Takutnya kenapa? Takutnya air tidak merembes ke kulit yang di bawah cincin Hati-hati Nah ini juga berlaku kalau memakai kitek Apa kitek? Apa bu? <laughs> Cat kuku Kitek bahasa Sunda ya cat kuku. Nah, cat kuku hati-hati itu kupergunakan ketika head sajalah. Ya, kalau ketika hari biasa, eh, kalau cat kuku jelas itu menempel kan, maka ketika berudu maka tidak meresap ke bagian kuku, kuku eh, tidak kena basuhan, maka akhirnya tidak sempurna wudunya dan tidak sah sholat. Nah, hati-hati ya. Jadi Makanya di antara syarat sah wudhu itu harus menghilangkan apapun yang menempel di, di badan atau anggota badan atau eh, anggota tubuh yang terkena basuhan. Ya cat, ya apa cat kuku atau apa apa yang menempel dibersihkan dulu. Seperti yang cincin juga diputar-putar kalau laki-laki jam tangannya diputar-putar supaya airnya masuk kalau pakai jam tangan ketika wudhu. Iya, jadi ibu jangan lalai itu cincin diputar-putar ada berapa cincin supaya masuk airnya ke tangan atau ke jari-jari yang terkena apa yang tertutup dengan uh, cincin. Nah, dalam masalah uh, itu dalam masalah taharah ya. Jadi jangan sampai uh, lalai ya hal demikian. Karena akibatnya fatal sekali ya. Karena apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih dan dalam hadis Muslim, al tahuru apa? Disebutkan bahasanya miftahus salat al taharah Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim, yaitu miftahus sholat, kuncinya sholat itu al tohar yaitu bersuci. Bersuci di sini umum-umum, bisa wudhu, mandi besar, menghilangkan najis, terbebas dari hadas kecil besar dan terbebas dari uh, najis. Hati-hati, jadi harus uh, dipelajari secara detail tentang masalah tahar karena miftahus sholat, kuncinya sholat. Jika kuncinya benar, maka akan ya benar sholat. Jika kuncinya salah, maka akan rusaklah sholatnya. Dalam masalah jual beli, ya mereka, nah ini di antara tipu daya yang lain, nah, begitu ya, ya beragam nih. Di antara tipu daya iblis yang lain kepada kaum muslimin, ya. Dalam masalah jual beli, mereka banyak di antara mereka yang melakukannya dengan cara yang tidak benar. Tidak berusaha mengenali hukum-hukum syariat dan tidak mempedulikan fatwa para ahli fikih. Tatkala dia berbisnis, ibu hati-hati, ibu yang bisnis, ibu ya, yang jual beli ya yang kredit ini harus dipelajari dulu bu takutnya apa yang kita dapat itu subhat tuh hartanya makanya Umar bin Khattab ketika dia jalan-jalan di pasar wahai para pedagang siapa dari kalian ya, di antara kalian yang belum mempelajari fikihnya cara berdagang maka keluar jangan dulu dagang berbahaya kata Umar bin Khattab ya jika apa eh, takutnya kalian melanggari apa melanggar apa hukum-hukum syariat yang berbuat curang ataupun yang lainnya. Jadi harus bertanya ibu, benar nggak bisnis saya begini? Jangan sampai terus aja yang penting untuk jangan, jangan. Ya takut-takut subhat harta kita atau juga ada yang haram, bilang. Jadi jangan dulu bisnis sebelum dia paham dulu tentang eh, apa hukum fikih, fikih muamalah. Makanya ada fikih muamalah diatur jual beli, sewa menyewa, kredit yang lainnya. Nah, di sini ya, Nah, di antara tipu daya iblis, orang rajin berusaha, rajin berbisnis, tapi tidak mau pelajari fikih jual beli, fikih perdagangan. Barang-barang yang diperjualbelikan juga banyak yang cacat atau mereka berbuat curang dalam berdagang dan sengaja menutupi yang cacat. Ini hukumnya haram dalam berdagang. Ibu ya, berbuat curang menyembunyikan yang cacat ketika menjual barang Nabi di sini mengharamkan berbuat curang dalam berdagang atau menyembunyikan cacat dalam berjual beli. Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La muslimin ba'a min akhihi bayan fihi aibun illa bayyanahu lahu tidak halal berarti apa haram ya tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya kaum muslim yang lain kecuali dijelaskan kepadanya tentang cacatnya itu kalau barangnya ini ada yang nggak bagus terangkan ini maaf bu ini sebenarnya ada aibnya nih ada cacatnya nah berarti nggak harga sekian misalkan kan oh eh, misalkan nggak apa-apa sekian murah ya itu udah jelas bayi apa bayina dijelaskan cacatnya jangan disembunyikan ya atau misalkan sengaja ditutupi kemudian dia jual ya, begitu sudah diketahui sudah jual beli maka kecewalah yang membeli maka berdosa lah orang yang menjualnya maka ya, juga berbuat curang di dalam berdagang tidak boleh ya menjual barang-barang yang sudah busuk misalkan ya atau yang cacat atau yang sudah expired yang lainnya yang tidak layak untuk dimakan makanan kalau barang tidak layak untuk dipakai dan yang lainnya dan itu berbuat curang dalam berdagang atau misalkan dalam menimbang mengurangi timbangan atau ketika dia menimbang uh, supaya berat maka yang basahnya ya yang basah-basah seperti misalkan kurma apa namanya bukan kurma atau gandum atau padi ya, yang basah misalkan dibuat basah supaya berat padahal harusnya dikeringkan dulu misalkan ya Nah, tidak boleh itu buat curang. Makanya banyak kecurangan dalam bisnis, kan? Itu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang berbuat curang dalam jual beli. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kala isamina, minna. berbuat curang itu bukan golongan kami. Siapa yang berbuat curang dalam bisnis muamalah bukan golongan kami. Bahkan yang namanya kecurangan, penipuan itu tempatnya di neraka. Tadi hadis tadi hadis Muslim, sekarang hadis yang lain Nabi SAW bersabda al-makru wal khadi'ah final Perbuatan makar, perbuatan uh, pengrusakan Ibu gitu ya, rusak, demonstrasi merusak, oh, kudeta merusak ya. Itu makar. Dan penipuan, kecurangan tempatnya di neraka. Ini ancamannya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam uh, eh, disuaihkan oleh Al Bani dalam Sahihul Jami. Ya, perbuatan makar dan penipuan, kecurangan tempatnya di neraka ini ancamannya. Nah ini intinya hati-hati ini diantara tipu daya iblis ibu kepada kaum muslimin berbuat curang dalam berdagang ya dalam eh, muamalah ini tidak boleh diharamkan sehingga apa kalau dia berbuat curang dalam berdagang maka haramlah penghasilannya Ibu ya, maka haramlah penghasilan ketika dia menjual barang ditutupi cacatnya dan laku lah dengan harga yang mahal maka apa yang dia dapatkan keuntungannya itu itu haram karena telah berbuat curang dan menipu saudaranya. Nah, ingat di antara sini hati-hati ketika kita berdua beli Bu ya, khususnya yang ibu-ibu berbisnis yang lainnya. E, di antara mereka ada yang menggadaikan rumahnya seraya berkata ini adalah tempat yang sangat penting pada dia punya rumah lain dan di dalamnya juga terdapat banyak perabot. Andaikan dia menjual salah satu rumahnya, tentu dia tidak akan kerepotan tapi dia perlu melakukan hal itu karena takut kehormatannya akan turun dan agar tidak ada komentar dari orang lain dia telah menjual rumahnya. Ini tentang masalah jual beli, misalnya ya, ah, dia menjual rumah itu sebenarnya nggak butuh, ya, uh, tapi apa namanya untuk menjaga apa namanya kehormatan dia atau yang lainnya ya, Allah alam. Kemudian yang terjadi yang berikutnya di antara tipu daya iblis anatullah ya, jadi kebiasaan mereka kaum muslimin adalah percaya kepada perkataan dukun, ramal, dan ahli perbintangan. Nah, ini diantaranya. Ya hal ini bukan rahasia lagi di kalangan mereka orang-orang yang berkedudukan pun ikut-ikutan pula. Jadi dari kalangan yang bawah sampai kalangan yang atas mereka itu kena tipu daya iblis dalam masalah ini, Bu. Yaitu mereka percaya dukun, tukang ramal, paranormal, ahli nujum, ya atau yang lainnya. Jadi ini tipu daya iblis. Mereka bertanya tentang urusan mereka. Jika ingin pergi, bepergian bertanya dulu kepada peramal. bila Jika untuk memilih pakaian atau membeli rumah ataupun yang lain berbekam di sini contohnya zaman dulu berbekam bertanya kepada ahli ahli nujum atau ahli perbintangan, ah, ramal intinya. Dan, maka mereka bertanya terlebih dahulu kepada ahli perbintang di sini peramal itu dan juga melaksanakan saran-sarannya. Nah, rumah-rumah mereka selalu ada takwim. Takwim ini adalah seperti parimbon ya kalau kita itu penghitungan perhitungan peramal intinya. Dan berapa banyak rumah mereka yang tidak ada mushafnya. Jadi intinya kalau untuk masalah ya, perdukunan, peramalan ya, mereka apa namanya giat ya, mereka bertanya. Tapi untuk masalah Eh, syarat baca Quran atau membaca Quran ataupun mushaf uh, di dalam rumah tidak ada gitu ya. Nah ini tipu daya iblis. Ini intinya di antara tipu daya iblis kepada kaum muslimin yang tersebar sekarang mereka apa selalu bertanya kepada dukun atau peramal apapun namanya paranormal ya itu sama saja itu kahin bahasa Arabnya al kahin atau arraf ya atau ahlu nujum dan e, bahwasanya ya ramal atau ahli nujum e, ya, apa namanya dukun semuanya itu kufur semuanya kufur gitu ya makanya e, sepakat para ulama bahwasanya para tukang dukun para tukang tenun ya ramal itu semuanya keluar daripada Islam keluar dari Islam itu ijma ya Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis sahih lihat hadisnya ibu di sana ada Ketika Nabi ditanya oleh seorang kan beberapa orang sahabat bertanya, "Sa'ala nasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisu syai'in." Beberapa orang sahabat bertanya terhadap Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Dukun itu boleh atau tidak begitu? Maka beliau menjawab, mereka itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya apa perkataan ini? Mereka itu bukan orang Islam. Mereka bukan orang Muslim. Ya, jangan diambil, jangan diambil perkataannya, jangan ditiru perkataannya yang lainnya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, fa'innahum yuhadithuna ahyanan bi yakunu haqqan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yahtafuha al jinniyu فيقرها في أذون وليه قر الدجاجة فيخلقون فيها أكثر من مئة كذبة Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda eh, Para sahabat bertanya kan Wahai Rasulullah terkadang mereka memberitahukan sesuatu yang memang benar-benar terjadi gitu Tapi gimana mereka suka memberikan berita yang benar-benar terjadi ramalan mereka Beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam kata-kata yang berasal dari kebenaran itu dicuri bukan dicari ibu dicuri bukan dicari dicuri oleh bangsa jin ya kan kisahnya jin mencuri berita dari dari langit ya lalu dibisikan ke telinga penolongnya itu dukun-dukun ramal, sebagaimana patungan ayam yang matuk apa makanan lalu mereka mencampurkan di dalamnya lebih dari 100 kebohongan jadi satu yang benar dicampur 100 kebohongan baru dibisikan ke dukun. Kadang yang benar itu yang benarnya, yang pas benar, tapi kebanyakan bohongnya. Ya satu kebenaran dicampur 100 kebohongan. Di hadis kan sahih di sini hadis Bukhari. Ada hadis yang lain tentang ini hadis ini apa e, menerangkan bagaimana para peramal mendapatkan berita gaib. Nah ini ya Bu ya. Bagaimana mereka bisa tahu? Nah, di antara ini mereka mencuri berita dari langit. Kisah yang lain juga di di diriwayatkan Imam Muslim. Ibu ya, bagaimana? Jadi eh, di langit langit di langit itu ada tempat-tempat untuk uh, iblis atau ya dari eh, apa jin dari dari golongan iblis yang mencuri berita langit. Jadi mereka itu apa menumpuk dalam sebuah hadis itu mereka saling menumpuk menuju langit. Jadi bukan terbang, jadi menumpuk menuju langit bertumpuk-tumpuk ya sampai akhirnya di pintu langit yang pertama jadi hadisnya yang dari awalnya begini Ibu ya tatkala Allah Subhanahu wa taala mau berfirman mau memberi keputusan tentang ketetapan di langit dan di bumi maka langit apa Bu dalam fatul Majid ini Ibu ya itu dibahas dalam kitab tauhid dalam apa pertengahan apa yang terjadi ketika Allah hendak berfirman ingat Bu hadisnya hadis yang agung hadis Muslim maka tiba-tiba langit ini bergetar seluruh bergetar langit karena takut Aps bergetar, langit bergetar, seluruh makhluk itu semua pingsan. Di langit semua pingsan tapi kalau Allah mau berfirman. Nah, jadi pingsan semua sampai Jibril pingsan. Yang pertama kali siuman, yang pertama kali bangkit adalah Jibril AS. Maka dia pertama kali bangkit, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu taala, maka Allah berfirman kepadanya tentang keputusan yang Allah putuskan di langit dan di bumi. Maka diambillah oleh Jibril firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa saat semuanya sadar kembali, siuman kembali seluruh malaikat siuman. Maka Jibril alaihissalam ia turun dari langit tujuh ke enam. Maka para malaikat bergerombol kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita? Tuhan kita telah berfirman yang hak ini dan ini. Terus langit kelima, terus mereka sama bertanya. Langit keempat, langit semua malaikat bertanya. Sampai langit di dunia bertanya dan tahu tentang informasi itu. Akhirnya apa? Ada yang dicuri oleh jin, oleh setan dari golongan jin yang mereka menumpuk uh, dengan saling eh, menumpuk ke langit menuju langit. Maka uh, jin yang yang di atas mereka dapat mencuri berita. Tapi tiba-tiba apa? dilempar oleh lemparan bola api yang Allah sediakan. Ya, dia, itu diabadikan dalam surat Al-Muluk ayat 5. Ibu ya, waja'alna harujuma lisyayatin kan itu ayat 5. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan. Ya ini maksudnya ketika melempar apa? Ya, ya, setan mencuri berita langit dilempar oleh Allah. Kalau kita istilahkan dengan bintang komet. Itu bintang komet pecahan dari bintang yang besar, Ibu. Jadi bukan bintang itu yang dilempar seluruhnya tapi pecahannya apinya itu. Nah, kita yakini itu adalah pelempar setan, Ibu dalam sebuah hadis. Kalau tentang teknologi ini dan ini yang ketiga yaitu masalah goib yang kita yakini itu melempar setan yang lagi mencuri, mencuri berita di langit. Maka ketika kena lemparan api semua setan buyar semuanya. Tetapi berita itu sudah sampai ke bawah. Yang satu itu keburu sampai akhirnya yang satu ini campur 100 kebohongan telah dibisikan kepada dukun dan ramal Akhirnya oleh oleh dukun dikemukakan. Kadang benar itulah yang benarnya itu kadang yang salah itulah banyak salahnya karena campur dengan 100 kedustaan. Nah ini tentang proses di mana tukang ramal, tukang uh, ya, dukun bisa tahu tentang perkara goib dari hal ini. Inilah ya tentang uh, yang dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat bertanya kepada peramal, bertanyanya saja dan tidak membenarkan, tidak membenarkan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Alhamdulillah. Bertanya saja tidak membenarkan, bertanya coba-coba. Maka sholatnya tidak terima selama 40 malam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal sholat lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah." Barang siapa mendatangi tukang ramal dan menanyakan sesuatu kepadanya, menanyakan saja, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam, 40 hari. Hadis Muslim. Nah ini yang tidak membenarkan, hanya coba-coba. Tapi kalau membenarkan, apa resikonya? Dia bertanya kepada tukang ramah, kepada dukun, membenarkan ucapannya. Apa? Maka kafara bima ala Muhammad. Dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Telah kufur, keluar dari Islam. Dalam hadis Abu Dawud diriwayatkan dari Anas eh, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad bari'a atau faqad kafara mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal dan membenarkan apa yang diucapkannya. Ada kata-kata Bu ya, tambahannya membenarkan apa yang diucapkannya maka dia telah berlepas diri bukan terbebas oh. dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu bisa paham kata-kata ini dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa maksudnya dia melepaskan diri iya dia melepaskan diri dari apa yang diturunkan apa maksudnya apa dia telah kufur telah mengingkari Al-Quranul Karim. Ini nafsirannya begitu. Jadi kata-kata sini dia telah terbebas, telah berlepas diri dari apa yang diturunkan, telah melepaskan diri ya dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi maksudnya telah kufur, telah mengingkari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang goib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65. Kalau Allah taala Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. An-Naml ayat 65. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun di langit malaikat seluruhnya dan di bumi manusia seluruhnya yang mengetahui perkara yang gaib. Siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Jadi kalau ketika orang membenarkan dukun, maka seorang Allah telah apa? Apa namanya? Dia telah menundukkan dukun seperti Allah Subhanahu wa taala Jadi tandingan Allah. Ya, seolah-olah dukun mengetahui yang gaib. Kita meyakininya, maka dia kufur terhadap Al-Qur'an karena Al-Qur'an mengatakan demikian. Tidak yang tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang bertanyanya dan meyakini dia kufur otomatis ibu. Yang bertanya tidak meyakini tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, bagaimana kalau dengan dukunnya? Ibu ya, bisa dipahami? Orang yang bertanya meyakininya kufur. Bagaimana dengan dukunnya? apalagi kufur sekali maka sepakat para ulama namanya dukun itu dihukum mati oleh pemerintah yang sah maksudnya oleh hukumnya oleh uh, eh, wali amri maka terjadi zaman siapa zamannya Umar bin Khattab menegakkan hukum had membunuh apa namanya kisos dibunuh para tukang dukun tukang rama dihukum mati oleh siapa ingat di sini oleh pemerintah bukan oleh per orang seperti kasus di kita kan oh, di kasus Banyuwangi dulu naudzubillah ya oh di apa ya, oleh masyarakat nggak boleh itu haram juga nggak boleh jadi dilaporkan pemerintah pemerintah yang menghukum kalau nggak ada uh, syariat Islam ya biarin sudah dukun nanti dia uh, eh, siksa putih di, ya. nah ini fenomena di mana di kita diagung-agungkan bu dan hati-hati ibu dengan hadis yang tadi riwayat uh, uh, Imam Bukhari Imam Muslim bu man ata arafan siapa arafan ini kan ya Arafan ada Al-Kahin bahasa Arab itu ada Araf. Berkata Ibnu Al-Baghawi, namanya Araf itu Ibu Araf siapa nih? Bisa tahu namanya dukun tuh nggak mesti dia tuh pakai baju hitam-hitam, pakai eh, ikat kayak ikat hitam, pakai ali, eh, pakai <laughs> pakai alinya, alinya apa ali? Pakai cincin, cincinnya yang batunya yang besar-besar, ada kemenya ada ah macam-macam serem gitu ya. Dukun enggak bukan begitu dukun itu, niat ini barometer dukun bisa tahu ini. Kata Imam Al-Baghawi namanya Arraf itu saudaranya dukun. Arraf itu saudaranya dukun, yaitu siapa saja yang mengetahui perkara-perkara yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan datang. Inilah namanya dukun. Siapa saja yang mengetahui tentang isi hati seseorang, ini namanya dukun. Meskipun orangnya pakai sorban lah, bahaji lah, putih lah, jubah, pokoknya dukun lah sudah. Yang orang yang tahu tentang si fulan itu nanti kalau nikah itu begini dan begini ya dukun dia uh, tahu hati seorang begitu datang oh tahu hati saya hati kamu tuh begini ah dukun ini sudah hati-hati ini arok dan siapa saya mengetahui tentang barang-barang yang hilang ada orang hilang barangnya bertanya coba cari di mana oh, dia tahu di, ya, kalau bahasa sunan namanya ya, di pelang, di pelang ya dengan batin begitu menurut mereka itu macamnya pakai bantuan jin akhirnya tahu barang kamu itu di di sana di sana di tempat memang betul Nah, ini dukun. Mau dia ustaz lah, mau pakai pensil lah, ah, dia dukun. Pokoknya itu barang meternya ibu hati. Siapa yang mengetahui tentang kejadian yang akan datang, siapa yang mengetahui isi hati seseorang, siapa yang mengetahui barang-barang yang hilang, dia itu arab, dia dukun. Ibu ya, yang bertanya pada dia, naudzubillah bisa kufur. Tapi kita tidak memfonis mesti ibu ya, jangan memfonis tapi mungkin nggak tahu orang itu. Tapi kita hukum secara umum di sini. Saya katakan hukum secara umum bisa kufur tapi ingat tidak memfonis individu itu bukan uh, apa hak saya ya. jadi intinya ini Allah dan ingat ibu seperti contohnya juga berkata Syekh Abdul Aziz Al Syekh ya dia mengatakan dalam bukunya Syarah Kitab At-Tamhid At-Tamhid beliau mengatakan siapa saja yang dia membaca membaca ramalan zodiak bintang di majalah atau di internet atau baca tentang ramalan maka masuk ke dalam hukuman hadis ini ibu masuk ke dalam hadis muslim barang siapa yang membaca sama seperti dia bertanya tidak membenarkan maka tidak diterima sholatnya 40 malam makanya jangan coba-coba baca-baca kayak itu nggak boleh haram ada di rumah majalah-majalah itu juga nggak boleh dikeluarkan dibakar Jangan sampai ada majalah, ada hal-hal yang di sana ada ramalan. Kalau di internet jangan sengaja dicari juga. Kalau pas ketemu dilewati saja ini sudah tahu ini namanya ini ada Joko, Joko Boyo, oh, Joko apa namanya? ya? Pakai tukang perawat itu nama apa? Tukang perawat itu pak? Siapa yang terkenal itu kan? Ya paranormal ya ada namanya siapa? Aneh-aneh gitu kan? Dan sekarang eh, jadi eh, artis lebih tri ya mereka ya ada mamah apa namanya mamah lain apa apa nah lebih lah udah meninggal dia nah hati-hati jadi ya, sekarang uh, ini adalah penyakit ya ini tipu daya iblis dari, dari yang rendah sampai pejabat semua pejabat ini tidak lepas dari hal demikian naudzubillah ibu ya jadi itu suatu adalah kekufuran yang nyata Allah alam bisawab sampai di sini mungkin tentang masalah tipu daya iblis ya kepada manusia secara, umum yaitu masalah perdukunan ya e, ramal amalan yang baik. Hati-hati, saya ingatkan jangan sampai membaca kutipan-kutipan tukang ramal ini ya. Ya, zodiak bintang itu masuk ke dalam ini kata para masyayikh. Ya, jadi e, bisa diterima 40 malam. Kalau dulu pernah baca ya, insya Allah itu nggak apa-apa karena belum tahu. Sekarang sudah tahu, jangan dilirik, sudah dihapus, ada majalah dirobek, di, di e, malah di, di, di rumah keluarkan. Jangan ada koran-koran yang ada kayak begitu ya di rumah. Ya. Allah. pertanyaan, apakah ada batasan waktu berakhirnya wanita yang sedang istihadah? Iya. Batasan istihadah itu ya, di dalam keterangan para ahli fikih ya, mereka berbeda pendapat ya. Ada mengatakan istihadah itu ya, tidak ada batasannya sampai darah itu betul-betul eh, kering ya sampai terhenti bisa sampai sebulan ya bisa dalam kisah Nabi eh, ada seorang sahabat juga kan dia keluar darah terus dihantar sampai satu bulan lewat akhirnya dia tetap dia sholat tapi setiap mau sholat dia harus berwudu bukan mandi ya di setiap mau sholat dia berwudu berwudu tapi ketika tahu masa haidnya berapa hari maka selepas haid itu dia mandi dulu meskipun keluar darah tetap ditutup darahnya sholat aja nggak apa-apa nah ini berbulan-bulan tidak ada batasnya sampai darahnya betul-betul uh, kering berhenti ada mengatakan ada batasannya ya ada mengatakan sampai 15 hari begitu ya tapi ini batasannya tidak ada dalil yang sahih jadi intinya yang e, sebagian besar ulama mengatakan sampai darah itu hilang sampai terhenti e, betul-betul terhenti ya sudah dia langsung sholat, apa Eh, apa namanya ya sholat jelas ya, sholat uh, seperti biasa sholat puasa dibolehkan itu terserah Bolehkah menawarkan barang yang belum ada menawarkan barang sebut hanya foto saja setelah orang beli barang-barang dipesan istilah dalam berdagang PO ya ibu dibolehkan kan e, orang yang ber, orang yang membeli itu harus harus melihat barang atau memegangnya ya melihat atau memegang itu. Nah, jadi ketika dia melihat barang menawarkan, orang yang menawarkan begini ya, misalkan ini ya dia baru menawarkan, belum menjual. Nah, ibu ini ya ada barang ini. Oh, saya pesan yang ini. Nah, maka jangan dulu uangnya dikasihkan. Tapi orang yang menawarkan ini, dia beli dulu barangnya. Dia beli dulu barangnya, ya beli barang jadi milik dia udah pindah tempat ya kalau udah kalau rumah sudah sudah sudah diambil ya kalau rumah kalau mobil sudah diambil suratnya meskipun ya tidak pindah tempat tapi harusnya pindah tempat itu lebih bagus para ulama kalau mobil bisa dibawa jadi sudah dipegang baru akhirnya ditawarkan jadi ini loh barangnya nah begitu jangan sampai dia nunggu ah ibu itu yang yang yang pesan itu bayar dulu jangan nah, boleh ini dilarang ini ya maklar maklar ini haram nggak boleh Rasulullah melarangnya jangan kalian jadi maklar ada sebuah hadis yang sahih ya para maklar itu dilarang dalam Islam jadi dia nggak punya barang nggak punya modal cuman punya punya apa punya kelahi apa punya gambar atau dia punya gaya bicara yang bagus risalas ibu ini ada barang silakan mau beli maka langsung dia bayar padahal bukan milik dia ah, dia akhirnya apa dia beli barang dulu Coba dibeli, orang mesti di, di, apa dijual lagi. Ini nggak boleh, ini namanya makelar. Jadi kalau pingin ini boleh menawarkan fotonya. Ini ada barang-barang di internet. Nah, tapi jangan dulu, mana pesan bu yang ini, ibu ini ya pesan, ntar nanti uangnya nanti aja. Nanti dia beli dulu, dia beli, kemudian dijual kepada orang itu. Sudah di, karena Rasul mengatakan la tabi ma la tamlik, jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Belum dimiliki jangan dijual sudah dimiliki, sudah dimiliki dia ya, baru boleh jual. Mau kredit, mau kontan, mau dilebihkan, mau tidak. Ibu paham? Paham bu ya bertanya ya? Ini paham. Jadi kalau sudah dimiliki, sudah dibeli, jadi ingat ya, ya, caranya begini, jangan dulu bayar ibu yang mesennya enggak. Tolak dulu. Ustaz, dalil yang pelarangannya itu karena biasanya nanya dalil mereka. Yang dalilnya ini, la tabi ma la ini kaidahnya. Jangan kau menjual barang yang tidak komit kalau sudah dia apa memberikan uang berarti sudah terjadi proses apa jual beli di sini hati-hati ya jual beli sudah terjadi kalau sudah mengatakan jangan kau menjual barang yang tidak belum kau miliki nah itu barangnya belum kau miliki belum kau beli oh ya dalam sebuah hadis juga ada ya janganlah engkau menjual barang atau makanan yang belum kalian pegang makanan itu hadisnya sahih ya riwayat ashabu sunan kalau masalah Nasai rumahnya yang lainnya ya ibu hadis jangan engkau menjual makanan makanan tempe tahu apapun salah yang belum diambil makanan itu belum pindah tempat contohnya misalkan ada di supermarket ibu ada kue ibu bilang ibu bilang itu saya beli kue itu ya tapi belum diambil kue itu ada orang uh, saya ingin kue itu maka orang itu udah saya jual ke orang ini Nah ini haram, nggak dibolehkan. Jadi kalau beli makanan, diambil dulu makanannya, uangnya dikasihkan, pindah ke tangan dia. Baru begitu keluar, ada orang mau itu, mau beli, nah, maka sudah dijual sama dia. Mau dilebihkan, mau tetap harganya, mau dikredit, boleh. Nah ini dalilnya. Dalil yang kedua tadi, jangan engkau mau, apa, mau jual makanan, kecuali sebelumnya sudah dipegang dulu. Dipegang barangnya, uangnya dikasihkan, baru dijual. Nah ini, ini kejadiannya kalau dia belum membeli barang sudah ditawarkan sudah menerima uang berarti sudah jual beli dong nggak boleh nggak boleh dulu nggak boleh jadi beli dulu barangnya ini lebih selamat jadi kalau namanya bisnis harus punya modal dulu gitu jadi jangan hanya uh, mengandalkan uh, apa namanya gambar atau uh, omongan saja ini namanya maklar ingat bu maklar itu dilarang dalam Islam nggak dilarang ya orang itu maklar namanya begitu ya inden ya inden ya jelas inden begini kan inden jadi contohnya ibu yang menawarkan ini ini barangnya sudah ada barangnya sudah dia beli kemudian akhirnya yang dia itu uangnya dulu bu nanti barangnya mungkin minggu depan ya sudah saya beli sih tapi barangnya masih di tempat yang lain nah itu boleh ya, inden namanya uang dulu baru barangnya nanti ya Ya, itu inden namanya. Tapi kalau barang dulu kemudian uang nanti namanya kredit. Ibu ngerti ya? Ini orang yang ini kan dia belum memiliki barangnya, jadi harus dibeli dulu ibu barangnya. Jadi ibu ketika menawarkan kepada seorang, ya ibu ya, ibu ya, baru ibu cepat-cepat uh, lunasi dulu, ya lunasi kredit uangnya, meskipun barangnya belum nyampe, baru boleh nanti uang mukanya silakan uang mukanya bu, ini apa uangnya mana uang duluan karena saya sudah sudah saya beli barang itu belum nyampe tapi ini barangnya belum belum belum, di, belum dibeli belum ada transfer uangnya sudah menerima uang itu dan nah, uang itu nanti untuk transfernya nah, ibu ini cuma apa perantara aja nyari keuntungan nah ini gak boleh iya, nah ini yang banyak nggak boleh kayak gitu jadi harus apa, uangnya itu yang akhirnya apa uangnya dari dari uang inden itu dipakai buat apa buat transfernya kan iya nggak boleh ibu jadi kalau mau bisnis itu harus punya modal dulu sendiri dia, tutupi dulu yang di sana di Indonesia itu cuma tutupi barangnya sudah pesan. Tapi belum ada nanti barang, tapi sudah siap beli. Belumnya kan nanti nunggu seminggu. Nah, uang kita harus korban dulu. Nah, baru nanti uang yang masuk itulah keuntungannya diambil berapa persen. Itu yang selamat. Jadi inilah uh, saya memberikan ini fatwa dari para ulama kayak begitu, ya, hukum jual beli yang sah jangan mengikuti yang tren yang ada justru itu salah ya Allah bolehkah mengadaikan barang kepada instansi seperti bank syariah apa bu menggadaikan Iya, penggadaian itu ada dalam Islam bu ya ada syarat-syaratnya ketat di sana penggadaian jadi zaman Nabi sudah ada menggadaikan uh, apa namanya kuda punya unta bagaimana siapa yang tidak menampung menampung makanannya kalau unta ya kalau sekarang mungkin perawatannya ya motor mobil siapa yang menanggung kemudian bagaimana intinya dibolehkan penggadaian melalui kalau banknya bank syariah insya Allah mungkin bertanya secara detail ya insya Allah penggadaian dibolehkan tapi pegadaian yang di luar Islam itu uh, takutnya ada sesuatu yang eh, meragukan. Jadi kalau tentang syariah ini ya insya Allah bisa bisa bertanya lebih uh, Islam ya, lebih bagus. Gimana bu? Karena kemarin masalah kredit card itu, ya. hmm? karena contohnya kita mau bayar website Asuna itu hmm? uh, harus menggunakan kredit card karena uh, website-nya itu berdomisilinya di uh, yang ngaturnya providernya itu di USA. Hmm. Nah, uh, akhirnya pinjam ketipan lipung kredit kartu orang, tapi akhirnya uh, boleh tapi asal uh, ada sebagian yang uh, bilang boleh tapi harus jangan sampai jatuh tempo jadi kalau sampai uh, terjadi uh, itu dan dipotong dulu tapi kemarin saya berdua suami itu pikiran mendengarkan uh, Ustaz tapi kan Mbak Api ada persetujuannya di bank itu nah kita menandatangani persetujuan Mbak berarti kita mengikutin apa syarat riba mereka gitu Ustaz nah bagaimana itu Ustaz tentang kredit ini kan bukan pegadaian kan ya. atau kartu kredit itu ya, kan iya kartu kredit itu memang para ulama sudah empat kan tidak boleh kan di sana ulama tentang kartu kredit itu ya, Lajnah sudah turun tentang hal demikian. Jadi dihindari hal demikian karena ada ribawinya di sana iya. tentang kartu iya, kredit iya, itu. Nah, kalau memang nggak ada jalan lagi yang lain untuk hal demikian, maka ya nggak bisa cari jalan yang lain juga kalau bisa cari yang lain. Tapi kalau sudah terputus dan kalau memang urgen sekali dalam masalah ini, kalau nggak bayar nanti mudaratnya besar atau yang lainnya, maka insya Allah kita mengikuti itu hanya untuk hanya sebatas itu saja dan mengetahui kesalahan itu dan itu doruri dorurat hal demikian itu ya hanya itu sebatas seperti contohnya orang sudah tahu bahasanya e, menyimpan uang di bank konvensional itu sebenarnya nggak boleh hukum asalnya tapi karena nggak ada tempat lagi nggak ada bank syariah kalau ada bank syariah pindahkan uang ibu kalau masih ada bank syariah bank konvensional ditaruh di sana itu berdosa nggak boleh gitu ya jadi sama membantu mereka kalau nggak ada lagi kan cuma itu misalkan yang mudah yang akhirnya kita terpaksa menaruh uang itu tapi terus dipantau eh, apa namanya labanya dan cepat-cepat nanti oh, dia bereskan udah diambil ditutup lagi untuk hanya sementara atau doruri gitu supaya aman uang kita untuk beli sesuatu. Jadi tentunya ini juga kalau memang ada cara lain untuk menghindari dan bisa ya uh, bisa melunasi demikian maka cara lain dipakai tapi kalau sudah mentok gak ada lagi cuma itu toh maka dengan berat hati tapi dipakai buat itu toh saja udah jadi kita berlepas sudah lunas sudah selesai jangan lagi diulang-ulang lagi atau cari informasi ada nggak alternatif selain itu misalkan ada usaha untuk menghindarinya ya tidak menikmati atau udahlah pakai itu aja yang mudah enggak begitu cari alternatif alternatif yang yang menghindari hal demikian ya tentang kartu kredit itu hati-hati nggak boleh digunakan karena itu ada unsur ribawinya apa yang dilakukan ketika dahulu ketika kejati kejati ke, iya, kejahilan, kejahilan sering bertanya kepada yang oh, oh, perkara goib berdukun ya taubat yang bagaimana agar diterima sudah kalau dulu pernah namanya manusia itu ada kesalahan ya karena kejahilan. Namanya kalau orang berbuat dosa karena jahil, karena tidak tahu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan ketika dia rujuk kembali. Tapi masalahnya kalau dia sudah jahil nggak mau tahu gitu. Nah, ini yang di yang dihukum. Nggak mau belajar, nggak mau bertanya, sudah aja begitu. Nah, ini yang dihukum. Tapi kalau dia udah dulu udah nggak tahu, kemudian sudah bertanya, tahu, meninggalkan bertobat insya Allah. Nabi SAW bersabda atau batu yang jubu atau taubat itu menghapus sebelumnya tapi tobatan nasuha ya dia benci untuk kembali lagi benci untuk hal demikian dia uh, menyesal demikian kemudian dia ber, berkeinginan atau berapa ber, uh, keinginan kuat tidak akan mengulangi lagi demikian insya Allah ya tobat dan apa namanya tidak kita mengulangi lagi e, bagaimana wudhunya apabila sambil berbicara. Nah, wudhu sambil berbicara hukumnya makruh kata para ulama itu ya. Jadi kalau nggak ada perlu, jangan berbicara. Tapi kalau perlu, misalnya ada sesuatu, ada yang jatuh, misalnya atau airnya mati, untuk berbicara minta tolong boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan, hukumnya makruh wudhu sambil berbicara. Karena itu lagi ibadah. Maka kalau Zainal Abidin ibu ya, Zainal Abidin itu kalau dia eh, cucunya Ali bin Abi Thalib dia kalau berwudu dia tuh sampai apa laut mukanya jadi merah pucat sampai sampai khusunya karena tahu dia akan menghadap Al Hakim ya Al Aziz yang mau bijaksana yang maha kuat yang perkasa itu Allah dia ketakutan jadi sebelum sholat masih perlu dan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kalau kita sambil bercanda bermain-main tidak di sampai Bagaimana dengan seorang yang melakukan segala bentuk tradisi itu eh, apa dianggap tidak hasanah, tidak benar ya. Intinya tidak ada namanya bidah hasanah. Ya, dan mereka itu salah pemahaman ya. Jadi Nabi SAW mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang salah setiap bidah itu sesat. Enggak ada hasanahnya, enggak ada. Adapun namanya hasanah di sini mereka salah memahami namanya sarana ya seperti contohnya adanya musaf Quran, adanya eh, apa namanya headphone, adanya misalkan itu bukan bid'ah dalam agama, itu bid'ah dalam duniawi. Dan bolehkah itu cuma sarana, sarana tergantung tujuannya. Kalau tujuannya itu benar, ya halal. Kalau tujuannya salah, itu haram. Ya. Jadi nggak ada bid'ah sana sekali seluruh bid'ah dalam agama itu sesat. Nabi dan para sahabat juga memahami demikian. Ya, jadi nggak benar ya. Bagaimana hukum tradisi e, pengumpulan uang buat yang terkena musibah meninggalkan meninggalnya orang tua seorang teman yang ada di Qatar? Orang tua ini padahal orang ini mampu dalam segala hal. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW seorang yang terkena musibah seperti ini? Ya, jadi e, menolong orang meskipun dia keadaannya mampu, karena kena musibah ibu ya, untuk menghibur hatinya, takziah kan? takziah itu bisa dengan perkataan, dengan memberi makanan, dengan memberi hadiah atau yang lain supaya terhibur hatinya. Seperti kisahnya Ja'far bin Ja'far bin Ja'far siapa Bu? Ja'far bin Abi Thalib. Tatkala dia meninggal dunia, maka Nabi kan pulang dari uh, bukan pulang. Uh, ketika di Madinah karena Ja'far meninggal di perang apa? Perang Mu'tah ya yang tiga sahabat itu kan jadi ya, yang jenderal ya atau panglima ketika perang itu kan meninggal dua duanya bergantian kan maka Ja'far yang terakhir kemudian uh, Rasul mengatakan uh, apa berbuat buatlah makanan buat keluarga Ja'far karena sekarang dia disibukkan kehilangan anggota keluarganya buatkan makanan maka tetangganya buat makanan buat keluarganya Ja'far anak-anaknya istri-istrinya begitu Ya, ya, ini sama. ini tidak masalah kita kumpulkan seridonya mau sepengetahuan dia atau tidak, itu untuk apa meringankan bebannya dia. Meskipun dalam kita dia bilang mampu, tapi kan ada beban begitu ya. Berapa bantu? Bisa dengan hadiah atau atau di barang misalkan ya atau dengan untuk melibur apa menghibur hatinya. Ya, menghibur hatinya ini dibolehkan isinya membantu orang. Apakah boleh uh, acara arisan ulang tahun diadakan bersama dengan pengajian? tidak boleh boleh ulang ya, tahun ibu nggak boleh ulang tahun tidak ada dalam Islam ibu itu syabu bil kufar ingat ibu syabu bil kufar man syabu bil kaumin fa minhu barang siapa yang menyerupai suatu kaum menyerupai suatu kaum maka dia golongannya ini adalah budaya orang Nasrani ulang tahun tidak ada dalam Islam nggak boleh kalau arisan ya arisan masih bolehlah uh, ketika pengajian tapi nggak ada sunahnya jadi masih boleh tapi nggak ada sunnah yang lebih baik ya ada jadwal lain lah ada pengajian kadang nanti uh, pengajian dengan arisan uh, jadi orang datang itu bukan pengajiannya karena ada arisannya nah salah ya akhirnya begitu ibu ya uh, di pengajiannya banyak makanan kan ah ada makanan nih datang semangat ada arisan akhirnya dia nggak ada pas pulang itu nggak ada asarnya udah dulu udah dulu pengajian itu kan udah bertahun-tahun tapi karena digabung dengan arisan ya nggak ada asalnya, ustadznya bilang-bilang begini ya ingatnya arisannya terus makanannya terus nah ini musibah jadi di di di, di apa dipisah saja lah ya waktunya bu uh, jadi arisan nanti mungkin sore pengajian pagi ya karena nanti cabutnya merusak niat orang datang sekali lagi hari itu ya merusak niat uh, Tradisi tujuh bulanan yang dicampur acara pengajian ibu-ibu hukumnya gimana? Tujuh bulanan juga nggak ada dalam Islam ibu. ibu Hasan Husain itu e, pemuda ahlu jannah. Ketika mengandung Fatimah nggak pernah Rasul mengadakan tujuh bulanan. Nah itu tujuhnya Nabi ya ada lagi namanya Umamah cucu, Nabi yang saya sayang Gak pernah waktu Zainab itu ngandung acara tujuh bulanan gak pernah tujuh bulan ini ini budaya terdiri dari agama Hindu bu kalau tahu bu ya saya baca orang-orang Hindu itu setiap kelahiran apa ketika mengandung umur sekian ada acara uh, apa namanya apa kalau bahasa Jawa itu ada hajatannya hajatannya terus ada tujuh bulan hajatan lagi nanti kalau udah jalan hajatan lagi kalau udah bisa berdiri hajatan lagi itu banyak hajatnya sangat nanti sudah besar ada hajatan nah, jadi ini budaya orang Hindu nggak boleh jadi ketika mengandung ketika mengandung nih bapaknya yang harus rajin dia ngaji sholat tahajud berdoa ini yang harus diajurkan begitu ini kok ada hajatan bapaknya tidur aja nggak pernah ngaji nggak pernah berdoa ya tetap aja yang makhluk itu doa bapaknya buat anaknya itu. Jadi kesalahan itu. Jadi kalau acara tujuh bulan, acara akikahnya misalkan di ramai misalkan pingin baca Quran ini surat Yusuf lah, surat ini ya. Tapi bapaknya nggak pernah ngaji gini. Nah itu ibunya juga nggak pernah ngaji misalnya. Musibah. Bukan begitu ibunya nggak nggak benar. Jadi nggak jangan dicampur antara kebatilan dengan kebenaran. Ya, tujuh bulan dihajatkan eh, dengan pengajian yang enggak lah ya apa hukum membaca surat Al-Baqarah e, buat e, menyambut rumah baru? Hukumnya tidak ada perintahnya, tidak ada mustahabnya membaca Al-Baqarah di rumah baru. cuma ini adalah pendapat dari ulama kau oh, nggak ada hadisnya. Cuma hadisnya kan hadis umum begini, ya, al Qur'an, eh, Iqra'ul Al-Baqarah, ya, eh, bacalah di dalam rumah itu surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah maka tiga hari setan gak akan masuk ini umum bukan rumah baru ya rumah baru rumah lama rumah yang ya jadi ini nggak ada khususan ya tapi kalau rumah itu pas baru pas angker kelihatannya ada kayaknya ada ada jinnya jin jahat misalkan ya maka dibaca dulu surah al-baqarah ini diperbolehkan rukiah namanya sebagai ulama untuk mengusir dulu uh, jin yang jahat itu ya tapi kalau di, di, di, dikatakan sunnah setiap ada rumah baru dibacain nggak ada apa-apa pada rumahnya juga nggak ada jin ini nggak ada ini misalkan nggak ada yang e, nakal misalnya jin yang jahat itu nggak masalah tapi kalau memang ada makhluk-makhluk goib di rumah itu bacakan surat al berapa malam di sana nah begitu jadi hadisnya umum bu ya apakah maksud dari buta karot muzakarah itu dari kata kata apa nama tazkirah kan zakaro yuzakiru muzakarah artinya mengingat-ingat berkumpul membacakan hadis mengingat-ingat hadis itu bahasan kita mesti kita eh, datang majelis ilmu yang sudah kita tahu tentang hal-hal itu tentang masalah surga tentang tapi kita untuk muzakarah mengingat-ingat kembali ilmu begitu ya supaya lebih apa lebih menghujam, lebih uh, ingat di dalam hati, dalam uh, pikiran, dan ilmu itu.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 Iya saya udah pindah ibu ya alhamdulillah jadi agak jauh dari tempat saya itu. Iya, saya di Umus Solal. Umus Solal ibu ya, di dekat eh, eh Umus Solal. Iya, jadi bisa bekerja. Jadi mulainya tanggal 9 sampai jam ya jam, ya, sampai jam setengah sebelas mungkin ya. Iya, insya Allah lah itu direncanakan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.